ceremony dua dasar inti sama dasar tambahan dasar inti ada tiga yaitu Al-Quranul Karim dan Al-Quran itu kalamullah ghairu makhlukin yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan bahasa Arab dan surat sependek apapun menjadi mukjizat seperti inna a'tayna kal kawthar fasalli rabbika wanhar Inna syani'aka wal abtar Dan disebut mukjizat dari kalimat Ijaz melemahkan Artinya tidak ada seorang pun Selain Nabi yang bisa mendatangkan sepadan dengan Al-Quran dinukil dengan mutawatir. Makanya bacaan Al-Quran yang ahad yang syak tidak diterima. Seperti kiraat-kiraat yang dinukil dari beberapa kurang yang statusnya adalah ahad atau syad. Ya. Adapun di sana ada kiraat yang memang diakui seperti akum fasikum binaba'in fatabat fatabatu Kira'at Ibn Mas'ud Hatta matli'an fajri Kira'at Sahih Ya, tidak ada masalah Membacanya dianggap ibadah walaupun tidak tahu artinya. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun." Siapa yang membaca satu huruf, jelas huruf itu nggak punya makna. Akan mendapatkan satu kebaikan, satu kebaikan dilipatkan sepuluh. Fala aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Jadi di sini alif lam mim juga nggak ada artinya. Nggak ada. Beda dengan yang lain. Diawali dengan suratul Fatihah dan diakhiri dengan anas berfungsi sebagai landasan agama yang mengurus mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus sehingga Ibnu Abbas ketika menafsiri Siratul Mustaqim adalah Al-Qur'an. Siapa yang ingin memiliki jalan lurus, itulah Al-Qur'an jalannya. Karena Allah memberikan sifat wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Itu sifat utama Al-Qur'an. Berarti siapa saja yang mengikuti Al-Qur'an pasti jujur. Siapa yang mengikuti Al-Quran pasti adil. Siapa yang menyelisih tidak jujur tidak adil, otomatis. Walaupun ngaku adil, walaupun ngaku jujur, itu ngaku. Al-Quran dari Nabi Musayyib menjadi biasa berakidah nomor pertama. Karena Allah mensifati surat Fusilat ayat 41-42. Wa innahu lakitabun aziz la yatihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfi Ini sama juga bobotnya seperti ayat yang ada di dalam surat Al-Waqi'ah la yamassuhu illa mutahharun. Artinya tidak pernah tertimpa kebatilan sebelum diturunkan Al-Quran dan setelah diturunkan Al-Quran. Min wa min khalfi. La yamassuhu illa al-mutahharun sebelum diturunkan dan setelah diturunkan. Sehingga tidak ada klaim Jangan-jangan iblis ketika turun Al-Quran sudah mencemarkan Al-Quran atau sudah diotak-atik atau macam-macam. Apalagi tuduhan orang Syiah yang telah menegaskan setegas-tegasnya bahwa Al-Quran ini tidak lengkap. Ya, yeah. dengan demikian kita bantah la yatihil batilu min bayni wa la min khalfi sampai kiamat. Karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Penjagaan Allah labdan wa ma'nan. Ajarannya dijaga, lafadznya juga dijaga. Tidak mungkin ada orang yang sanggup memasuk Al-Quran. Masih ada amin ya. Jangan deh kan, jangan. jangan. Atau dari sana ya? Oh iya Oke. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sifat di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini menunjukkan kepada jalan yang lebih lurus di dalam meniti akidah. Sehingga ijma ulama. Sumber akidah utama dan pertama adalah kitab Allah Al-Quran yang disebut di dalam tafsir Abdullah Ibnu Abbas Siratul Mustaqim. Ibnu Katsir mengatakan Allah memuji kitabnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan pedoman yang tenang serta sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang telah beramal soleh sebagai bentuk realisasi penerapan ajaran aturan yang terkandung di dalamnya dengan pahala yang besar di hari kiamat. Artinya, wa yubashirul mu'minin orang orang iman diberikan kabar gembira alladzina ya'maluna salihan yang mengamalkan Makanya dengan Al-Quran saja hanya dibaca pernah cukup. Jadi Al-Quran bisa memberikan kabar gembira bagi orang mukmin, terutama nanti di akhirat pahala yang besar. Lilladina ya'maluna salihah untuk orang yang beramal soleh. Alladina ya'maluna salihah. Maka orang Islam sekarang walaupun di Indonesia 80 persen Nggak tahu kurangnya berapa. Karena banyak yang digerogoti oleh kemurtadan, kesesatan, ya, dan kebodohan. Orang Islam ini bodoh terhadap Al-Quran hampir 60%. Yang sesat 20%. Terus, yang nggak mau mempelajari Al-Quran, semua persen. Iya. Al-Quran di Indonesia fungsinya cuma lima kan? Satu musabaqah hilawatil Quran. Kedua sumpah jabatan. Ketiga untuk kematian. Keempat, nggak tahu di sini ada nggak digunakan untuk nunggu uang kondangan supaya nggak dicuri uyun. Diletakin letakin di kotak. Benar. Di sini ada nggak? Nah yang kelima buat mahar. Sehingga Rasulullah mengatakan la taghurrunna hadhihi al-masahif al-mu'allaqah. Jangan kamu terkecoh dengan Quran yang tertata rapi di rak-rak rumah dan masjid. Bahkan saya banyak temukan Al-Quran ditata. Saya ngaji setahun nggak berubah-ubah di masjid Ya. Ada masjid kanan kiri itu rak mushaf lengkap. Karena wakafnya salah seorang muhsinin kan itu saya ngaji berkali-kali nggak pernah goyang dari tempatnya. Sekarang hari misalnya terus kahfi aja sekali Jumat nggak kebaca. Dia baca nyari Quran kapan? Setelah ada orang mati. Antum lihat Quran Ramadan yang dikatakan oleh Allah syahrul Quran ternyata bukan syahrul Quran Syahr balap-balapan untuk apa? Racing membaca inna kulhu di terawih. Padahal soleh. Kalau masuk Ramadan yang ada adalah Al-Quran bahkan mereka meninggalkan taklim. Meninggalkan berbagai macam kegiatan-kegiatan fokus membaca Al-Quran bahkan diriwayatkan Imam Syafi'i itu katam di luar terawih sekali di dalam terawih sekali satu malam Jadi kita betul-betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu al-qur'an mahjura Rasul mengatakan ya Allah sungguh kaumku ini telah menjadikan Quran suatu yang ditelantarkan Sebetulnya Allah tidak pernah menciptakan kebetulan. Al-Quran dibuat Allah 30 juz dan juga bulan diberikan oleh Allah 30 hari. Berarti gimana Pak? Quran diturunkan Allah 30 juz satu bulan dibikin oleh Allah 30 hari Berarti Nah, antum yang ngomong ya Nah, tadi Yang kedua Dasar daripada uh, akidah Islam adalah as-sunnatun nabawiyah. Dan di sini Pak rahasia sebelum kita belajar as-sunnatun nabawiyah. Bagaimana umat Islam ini bisa kuat akidah? Kalau sumber akidah yaitu Al-Quran jalan kepegang, maka tidak tanggung-tanggung berupa Allah memberikan nama kitab kitab bukan Taurat, bukan Injil, bukan Zabur, tapi Al-Quran. Apa artinya? Enggak ada tahu. Eh, sunat berapa? kemudian pak. Al-Quran artinya apa? Bacaan. Bacaan. Artinya harus menjadi bacaan dan subhanallah. Walaqad yastarna al-Quran lidzikri. Mudah enak buat baca. Dari mulai alif laminnya sampai anasnya Nah sunnah menurut makna syar'i secara umum mengarah kepada segala sesuatu yang diperintah, dilarang, dianjurkan Nabi baik berupa ucapan atau perbuatan yang tidak tertuang di dalam kitabullah. Makanya disebut sunnah atau hadis. Ini yang kita maksud di sini ya. Bukan sunnah menurut ulama fikih, sunnah menurut ulama akidah, lawan daripada lawan daripada bid'ah. Makanya ahli sunnah lawan ahli bid'ah. Itu tidak. Sehingga dikatakan sumber ajaran agama berasal dari Alkitab dan As-Sunnah yang dimaksudkan Al-Quran dan Al-Hadis. Sunnah sebagai dasar akidah. Kedua, berfungsi sebagai satu penjelas hukum Islam yang mutlak di sana ada akidah-akidah yang sifatnya dijelaskan global, dirinci oleh as-sunnah. Contoh saja Allah menjelaskan innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bahkan antum kalau membaca Al-Qur'an kayak-kayak di Quran eh, di surga itu cuma ada sungai. Iya kan? Ya, kalau di sungai, kalau sungai di Bogor banyak. Di Indonesia banyak. Ternyata setelah itu baca Al-Quran, masuk ayat sunnah, bisa nanti penjelasan tentang nikmat penghuni surga, pakaiannya, perhiasannya, kekuatannya, ketampanannya dijelaskan. Bahkan Rasulullah mengatakan, فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُقَى بِمِئَةِ قُوَّةِ رَجُلٍ فِي الْجِمَعِ bin nikah nanti orang diberikan oleh Allah seratus kekuatan di dalam nikah jima itu nanti istrinya tidak membosankan tidak pernah head tidak pernah nipas tidak pernah buang hajar tidak pernah meludah dan kalau ingin makan Allah berikan ilham sendawa makan dan keluar dari pori-porinya minyak kasturi subhanallah ini walaupun di dalam di dalam beberapa ayat dijelaskan tentang sifat-sifat penghuni surga yatufu alaihim mildanun mukhalladun بأكواب وأبارك وكأس تدعون عن selalu kecil. Masya Allah. Kenapa? Anak kecil jadi pelayan kita. Karena diri kita yang ngambilin ceret, yang ngambilin mochi, yang ngambilin homer, yang tidak bikin enak dan tidak muntah. Masya Allah. Itu. <clears throat> homer. Ya. Kemudian ada sekalian buahnya tinggal pilih dagingnya daging burung, dimakan sekintal nggak kolesterol. Masya Allah. Coba antum makan daging burung lima aja, ngejamin masuk rumah sakit. Apalagi bidadarinya lukluin keamsalin lukluin seperti <clears throat> mutiara yang tersimpan hati. Allah. <clears throat> Ini jelek banget. Bisa nyantai. Gitu. إن أصحاب الجنة Suami istri kerjaannya tiap hari bertelekan di pohon-pohon yang rindang. Subhanallah. Kerjaannya pacaran. Toh, nggak ada lembur, nggak ada ini, apalagi BHK. Nggak ada. Bawaannya muda. <clears throat> Nah, sifatnya apa? Pohonnya. Utukuha daniyah. kuno washrabu hani'am بما أسلفتم بما أسلفتم في الأيام الخالية dan buah-buahnya itu gampang dipetik sambil tiduran aja kena pak nah, coba di sini antum durian keplosot kepreset buah beras naik susah dapat rambutan aja digigitin sama kawan ini apa namanya semut merah dulu itu baru dapat. Yang enak siapa? Orang Jakarta tinggal dapat buahnya. Di surga semuanya masuk. Apalagi ashabul yamin. Wa ashabul yamin ma ashab ruang berarti nggak tahu nanti gelasnya penyumber dewe itu, Jadi penuh semua tiba-tiba penuh semua. Nggak ada bikin ah, bikin teh dulu ngotok wedang nggak ada. Mas in maskup air sudah tertuang. Itu. Ini dijelaskan semua di dalam Al-Quran. Sunnah juga lebih rinci. Penegasan nas-nas Al-Quran yang muskid Makanya kaidah ahli sunnah wal jamaah di dalam menghadapi ayat-ayat mutasyabihat dikembalikan kepada yang muhkam. Tidak seperti ahli bid'ah dikembalikan kepada mutasyabihat. Itu membatas mem, pembatas hukum yang mutlak, mengkhususkan hukum yang umum, menguraikan ayat-ayat yang masih mujmal. Intinya Al-Quran dan Sunnah kita tidak bisa pilih-pilih Bahkan Allah mengatakan Wa man yudi'ir rasul faqad Allah Barang siapa yang mentaati Rasul berarti mentaati Allah Nah, dasar akidah yang ketiga Ijma' sahabat Contoh ijma' sahabat Tentang istiwanya Allah Bahkan Ya ikhwan, Masya Allah Sayyidul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan setelah banyak apa namanya uh, pemikiran sesat seputar masalah sifat zaman beliau karena zaman beliau kencang-kencangnya asy'ariyah apalagi Imam Al-Ghazali sedang naik daun bahkan setelah wafatnya itu zaman Ibnu Taimiyah Makanya orang ta'assub terhadap Imam Al-Ghazali itu Masya Allah. Dan, dan tentu paham sekali akidahnya syair. Bahkan hampir semua ulama kecebur ke dalam masalah akidah syair. Dan kalau anda melihat hampir tidak ada yang semangat. Walaupun mereka di sunnah wal jamaah. Ada pemikiran asyairah yang terbawa. Seperti Imam An-Nawawi di dalam takwilnya. Imam Al-Hafidh di dalam takwilnya. Imam As-Suyuti apalagi tapi tidak menyebabkan dia tidak katakan asyairah karena kepleset ya nah maka ini in, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan saya membaca 100 judul tafsir saya teliti satu persatu tidak pernah saya temukan ulama salah mentakwil sifat. 100 tafsir. Coba bayangkan satu tafsir umpamanya ahkam Al-Quran miliknya Imam Al-Qurtubi eh miliknya Imam Ibnu Arabi aja Masya Allah berapa jilid Imam Al-Qurtubi berapa jilid enggak ada yang takwil salah besar dengan demikian hadirin sekalian sungguh sangat aneh ada sebagian kaum muslimin merujukkan akidah kepada selain Al-Quran dan Sunnah dan ijma para ulama. Ada yang mengambil filsafat. Akhirnya mereka sendiri kacau dan bingung. Sehingga sampai di antara mereka yang tobat mengatakan nihayatul nihayatil buquli iqalu wa aktsaru sa'yil alamin dalal. Akhir perjalanan akal adalah mulut dan berapa banyak orang-orang yang meniti jalan itu akhirnya tersesat. Ya. Imam Ghazali yang ketobat menulis buku khusus Tahakutul Falasifah. Imam Ash'ari juga akhirnya tobat menulis kitab Al-Ibana. Kenapa? Bagaimana Pak? Mereka tidak bingung. Kata dia, awal ragu adalah awal keyakinan. Yakin adalah awal keraguan. Nah, kapan yakinnya? Kapan yakin? Ditanya tentang Tuhan, Allah di mana? Allah itu di mana-mana. Coba bayangkan, Pak. Antum kalau Tuhan di mana-mana berdoa gimana? Rabbana itu. Ya bisa aja bisa. Iya. Ya, Robbana antina. Ya. Ini mau doa apa tarian? Hatta orang asyir, asyair Pak. Kalau berdoa begini, subhanallah. Lihat aja. Semua orang asyair. Pak, ngapain Pak? Ngatong ke atas Pak. Loh Bapak katanya Allah di mana-mana. Tahu juga. Yang awam nggak tahu. Yang alim bingung. Makanya ada seorang ulama yaitu Cuaini Asyair. Asyari dia. Majlisnya penuh dengan ulama, di antara yang hadir adalah Hamdani. Dia menjelaskan suatu sifat Allah. Inna Allah kana qabla an yakunil arsh wa huwa ala ma kana alayhi. Anda paham gak? ini? Ini berat loh Mas kalimat ini. Kalimat dalam. Orang bersafat yang tahu. Inna Allah kana qabla allam yakunil arsh wa huwa ala ma kana alaih. Intinya ingin mengingkari Allah bersemayam di atas aras. Allah itu ada sebelum adanya aras dan berada di tempat sebelum adanya aras. Paham nggak anda? Kalau diterjemahnya nggak paham juga eskep eh, banget mas. Jadi Allah itu ada sebelum adanya aras Wahuwa anak makan ali. Dia ada di tempat sebelum adanya aras. Ada di sebelum tempatnya aras. Mengingkari. Akhirnya seorang tolik ya, belajar mengungkapkan suatu pertanyaan yang krusial dengan adab. Subhanallah ini pak adab ulama salam Walaupun pintar, dan juga ini terjadi pada majlisnya Ibnu Arabi yang tadi Sa Abu Bakar Al-Arabi punya kitab tafsir. Ya. Pernah dia menegur gurunya, subhanallah. Gurunya senang. Bahkan disuruh ke depan. Ini adalah syekh kita bersama-sama. Padahal anak muda. Karena dia mengatakan Rasul mendihar istrinya. Syekh, dihar itu jelek. Rasul tidak pernah mendihar. Ini juga begitu. Ya Syekh, dan tinggalkan berbicara Allah di mana. Kenapa ketika kita berdoa harus mengangkat tangan ke langit? Akhirnya apa dia memukul-mukul kepalanya. Hayyaranil hamadani. Hamdani membuat saya bingung. Hamdani membuat saya bingung jawab. Sampai akhirnya dia tobat dari Ash'ariyah. Dan dari Mu'tazilah kembali kepada sunnah. Betul. Kenapa ketika kita berdoa mengangkat tangan ke atas langit? Ya. Kita minta sama siapa? Rabbana. Berarti di sini Tuhan kita di sana. Sehingga di sekalian sebelum kita bicara macam-macam Ar-Rahman fitrah. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Fitrah kita mengajak untuk mengenali Allah. Fir'aun saja yang ingkar Tuhan dirinya mengaku dia Tuhan. Ketika mencari Tuhan Tuhannya Musa, bangunkan satu piramid yang tinggi ke atas langit buat nengok Tuhan Tuhannya Musa. Loh, di atas Fir'aun aja paham Tuhan itu di atas, bukan di terowongan. Kalau Tuhan itu di mana-mana, yakin Fir'aun suruh bikin terowongan. Yang lebih lucu lagi ditanya Tuhan di mana? di hati. Subhanallah. Wasi'a kursi, kursi yang letaknya kaki Allah menurut Imam Ibnu Abbas. Itu aja wasi'a kursi samawati wal ard wa la yamuduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Wasi'a kursi, kursinya itu bisa memuat langit dan bumi. Subhanallah. Itu kaki Allah. Tentang kaif bagaimana kita serahkan kepada Allah. Bagaimana sekarang ada orang mengatakan Tuhan di hati saya gede banget sampean. si aja itu kaki baru kebesarnya langit dan bumi. Makanya kata, kata Rasulullah SAW, ya, Mas masamawatu sab'u lil kursi illa kasab'i darahim ulqiyan ala tursi. Tidaklah perumpamaan langit yang tujuh dibanding dengan kursi seperti tujuh keping dirham dilempar di tempat ada apa namanya tameng panah. Wamal kursi lil arsi illa kal kahalqati hadidin ulqiyat fil fula. Tidaklah perumpamaan besarnya kursi dibanding ars seperti lingkaran besi dilempar di padang pasir. Padang pasir luasnya ars kursi luasnya lingkaran. Itu pun wasi'a yuhus samawati wal ardu. Lo kok Allah di hati? Makanya Pak bingung sendiri. Makanya ketika dia mengatakan ini mengingkari sifat Allah yang eh, apa namanya yang katakan mereka itu sifat datia seperti wajah, seperti juga apa namanya af'al dzatiyah kalam ya atau fi'il seperti nuzul Allah turun dari langit eh, apa turun ke langit dunia tinggal saat mereka mengingkari sifat Allah melazimkan juga mengingkari sifat Allah analisanya di mana kalau anda sekarang mengingkari nama-nama Allah karena takut menyerupakan Allah dengan manusia. Kalau Allah punya tangan, manusia juga punya tangan, serupa dong. Udah, saya tidak mau mengomentari tangan Allah, kaki Allah, mata Allah. No. Anda juga menetapkan sifat Allah yang berupa sama mendengar. Bukankah Allah juga mendengar? Manusia juga mendengar. Artinya Anda akan menafikan semuanya dan akhirnya Allah juga maha mendengar, manusia juga mendengar. Nama Allah juga antum ingkari. Akhirnya apa? Semua jadi jahmiah. <clears throat> Yang membuat suatu putusan, nama-nama dan sifat Allah itu tidak ada yang hakiki yang ada adalah majazi walaupun Mu'tazilah merenovasi pendahulunya jahmiah. menetapkan nama mengingkari sifat ini juga bingung dengan sendirinya ketika ditanya Allah ada nggak? Nah, Allah ada nggak? Bukankah ada itu suatu sifat? Sama juga manusia seperti manusia. Eh, Khalid ada di rumah nggak? Ada. Allah ada sama. Makanya di sini yang kita harus dudukkan adalah apakah nafyul makna atau nafyul hakikat. Kaifiyah yang sekarang kita serahkan kepada Allah yang kita nafikan kaifiyahnya atau maknanya kalau sekarang Allah bersemayam makna semayam maklum tapi bagaimana semayamnya Allah Allah wajah Allah maknanya wajah jelas wajah Allah bagaimana kita serahkan kepada Allah dan seterusnya inilah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah sehingga ada suatu kaidah tanzihun bila ta'dilin wa tasbihun bila tamsil. Ya, membersihkan Allah dari aib tanpa ta'til mengingkari, menyerupakan tanpa apa namanya tasbih, eh, maaf isbat menetapkan tanpa tamsil menyerupakan. Kita tetapkan ya, intinya laisa kamislihi itu nafyun. Wa huwa samiul basir menetapkan dan ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, diri sekalian, ya, sehingga mereka memutuskan suatu putusan yang aneh. Allah ada juga enggak, enggak ada juga enggak. Bainal mawjud wa ghairul mawjud. Antara ada dengan tidak ada. Itu terakhir putusan mereka. Terus di mana tempatnya? Di alam juga enggak, di luar alam juga enggak. Terus di mana? Saya enggak mau bicara. Pokoknya Allah itu di alam juga enggak. Karena kalau di alam, bagian daripada alam. Kalau di luar punya tempat sendiri, berarti alam sendiri. Dan Allah tidak ada bagian daripada alam. Sehingga Allah di dalam alam juga enggak, di luar alam juga enggak. Di mana? Enggak tahu, enggak punya Allah. sudah selesai. Itu aja ujung-ujungnya. Nah kalau sekarang Allah ada juga enggak, enggak ada juga enggak. Di langit juga enggak, di alam juga kemana? Enggak ada. Itu ujungnya. Sehingga dari sekalian ta'til syarrun. Syarrul madhahib kullu. Kata para ulama. Ta'til itu madhab paling jelek dari seluruh madhab. Ya. Karena al-mu'attil ya'bud adama wal mumassil ya'bud sonama. Nah, itu. Jadi mu'attil orang yang menafikan sifat Allah itu menyembah sesuatu yang tidak ada. Orang yang mentasbih menyembah berhala. Sudah itu. Al-mu'attil ya'budu adam. Tidak ada sesuatu yang tidak ada. Nah, wal mumastil ya'bud sanama. Berhala. Sehingga ahli sunnah wal jamaah menetapkan makna menafikan kaidiyah. Sehingga Imam Malik ketika ditanya istiwa al istiwa ma'lum jelas Wal kaif majhul kita enggak tahu. Wal iman bihi wajib. Was su'alu anhu bid'ah. Itu aja. Tentang sekarang antum percaya enggak Allah punya tangan? Percaya. Bagaimana? Saya enggak tahu. Tangannya Allah. Majhul. Allah punya apa namanya tangan? Oh iya punya. Bagaimana tangannya Allah? Saya enggak tahu. Majhul. Tapi wal iman bahwa Allah punya tangan wajib. Soal bagaimana tangannya Allah? carinya apa 11, 12 bid'ah. Kenapa? Karena tidak pernah dilakukan secara soleh. Dan ini disepakati oleh para ulama dari kalangan sahabat, sahabat wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا Siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas al-hidayah wa yattabi ghaira sabilil mu'minin mengikuti jalan selain mukmin maksudnya ijma' mukminin dan maksudnya mukmin di sini adalah sahabat makanya ikhwan ketika Ibnu Mas'ud mengatakan ma yarahul mu'minuna hasanatan fa huwa 'indallahi hasanatun wa man wa ma yarahul mu'minuna qabihan fa huwa 'indallahi qabihun apa-apa yang dipandang oleh mukminun baik di sisi Allah baik dan apa-apa yang dipandang oleh mukminun jelek di sisi Allah jelek maksudnya al ijma sahabat. Maksudnya ijma'us sahabat. Bukan sembarangan mukmin. Ya, bukan cendol, ijma, bukan bakso, ijma. Enggak, muslim kan? Enggak. Maksudnya di sini adalah ma ra'ahul muslimun mukminun as-sahabat. Maka kata Imam An-Nawawi dalil paling terkuat bahwa ijma'nya ijma' itu menjadi dasar terutama ijma' para sahabat adalah la tazalu dha'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man qadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadhalik akan selalu ada dari umatku ini sekelompok kaum yang konsisten di atas kebenaran dan tidak pernah bergeming, bergetar, apalagi mundur karena cacian, godaan dan terpaan ujian karena menegakkan kebenaran tersebut sampai datang perkara Allah imma kematian atau kemenangan diberikan daulah Islamnya. Makanya kata Imam Nawawi hadis ini menjadi dasar paling kuat bahwa ijma adalah hujah dan hadis ini menjadi landasan ijma paling sahih ditambah lagi inna ummati la tastami'u ala dhalalati sesungguhnya umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan betul ya dengan demikian dasar ini merupakan suatu dasar yang kita tidak bisa perselisihkan yang selanjutnya dasar tambahan yang pertama adalah akal sehat. Kenapa kita katakan tambahan? Karena ini bukan dasar penentu tapi dasar pembantu. Alias pembantu untuk mengejawantahkan memahami Al-Quran. Makanya kalau kita dituduh, wah salaf itu nggak menggunakan akalnya. Yang, mengat, yang hebat akalnya itu cuma ahli filsafat. Siapa bilang? Akal di sini dibagi menjadi dua. Akal salafi sama akal falsafi. Akal salafi selalu menundukkan kemauan akal dengan kemauan Allah dan Rasulnya. Tetapi di sini hmm, apa akal berfungsi seperti mata. Tanpa cahaya tidak bisa melihat. Tanpa wahyu akal kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi cahaya itu wahyu akal kita seperti mata kita. Seperti alat Bahkan Allah tadi kita baca pada waktu sholat isya, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا nasma launakin نَعْقِلُ Akal. Tapi akal kita sebatas membantu mencerna memahami, bukan melancangi seperti akal falsafi. Ketika Allah mengatakan ah, akal falsafi filsuf mereka mengatakan contoh banyak yang dilakukan oleh zaman syari terutama saat membaca hadis Rasulullah SAW tentang eh, hadis ini pun aku pernah ini. Dia mengatakan kalau hadis ini sahih. Allah. Hadis sudah ada di dalam Bukhari Muslim. Masih dikatakan kalau sahih. Loh, gimana lagi? Maksudnya hadis tentang tusukan. Setiap anak Adam lahir ditusuk oleh setan nangis teriak karena tusukan itu kecuali Maryam sama anaknya. Kata dia, ini hadis yang masuk akal. Kenapa? Kalau seandainya ditusuk benar, berapa banyak tiap hari ditusuk sono sini teriak. Ini maksudnya tidak diganggu oleh setan kalau hadisnya benar. Dia mentakwin dengan akal falsafinya merubah makna yang hakiki menjadi majas. Akhirnya apa? Bingung sendiri. Ya, Pertama dari saya ini hadisnya sahih. Tentu sukan itu susukan syaitan. Seperti lagi asatu darbatan ala syaitan ini al hadis. Tahrik asal menggerakkan jari itu lebih berat pukulannya buat syaitan ketimbang besi. Ini kita pahami hakiki kaifiatnya Allah Ya. Yang jadi permasalahan adalah kaifiat. Akhirnya dia ingkari. Dia tidak percaya. Bahkan ini menimpa dalam hal mukjizat, dalam masalah-masalah yang lainnya. Akhirnya ditakwil semua. Karomah nggak percaya, syaitan lebih uh, aneh lagi Muhammad Abdul dan juga dibenarkan oleh muridnya Muhammad Rashid Rito Jadi itu nggak ada, yang ada adalah virus. Ini udah ada nih. Siapa nada dulu pak? Habis sini kita lanjut. الله akal sebagai alat sementara mereka sebagai sumber Salafi menjadikan akal sebagai alat pemahaman sementara filsafat menjadikan sebagai sumber kebenaran untuk memahami apapun termasuk ayat Al-Qur'an. Makanya kalau seandainya sekarang ada Al-Qur'an yang sulit untuk dipahami, ditolak. Yang dengan kata lain tidak masuk akal. Makanya kalau ada orang yang suka mengatakan tidak masuk akal, tidak masuk akal, bilangin akal antum terlalu kecil jadi nggak masuk-masuk. Ayat ini terlalu besar untuk ente. Wahyu ini terlalu besar sehingga akal antum yang kecil susah untuk masuk. Sehingga para ulama memberikan satu <clears throat> penegasan seperti juga Ibn Abil Is Al Hanafi dalam kitab Syarah Tahawiyahnya Al-Quran tidak pernah mendatangkan sesuatu yang mustahil dicerna oleh akal, tetapi memang susah untuk dicerna oleh akal. Kenapa? Karena masalahnya kemampuan akal manusia. Contoh saja jadi sampai sekarang. Jangankan kita memahami aras yang di mana tempatnya, memahami roh yang di samping kita. <clears throat> Ini roh. Tiap hari kita gunakan kita tiap hari kita pakai sampai hari ini antum ditanya hakikat ruh nggak bisa jawab. Karena ruh tempatnya di mana? <clears throat> ada orang yang ngomong di paru, ada yang ngomong di jantung. Yes, aluna kami ruh, nggak ada yang bisa jawab. Bagaimana sekarang dia menetapkan ketuhanan yang sifatnya jelimet Makanya di sini dasar daripada ketuhanan adalah tauqifi nunggu dalil. Ada dalil kita bicara tidak stop. Contoh Allah punya mata. Punya enggak alis? Punya enggak, Pak? Stop. Tidak boleh menafikan dan mengatakan. Kadang ada orang, nah enggak usah jauh. Allah Maha mendengar. Punya enggak daun telinga? Mas, punya nggak? Gak ada. Gak ada yang menafikan, gak ada yang menetapkan. Kita sendiri. Kita tidak tidak boleh menafikan tidak ada, tidak boleh menetapkan ada. Yang disuruh menetapkan apa? Astagfirullah. Karena gini Pak, jangankan manusia, Allah, makhluk makhluk saja, jangankan kholik. Mas, makhluk aja ada yang bisa mendengar tapi nggak punya daun telinga. Contohnya apa? Bisa mendengar tapi nggak bisa nggak punya daun telinga. Apa pak? Hah? HP antum. Tiap hari punya antum. Ini anda nggak telinga? Nggak ada, tapi bisa dengar. Itu. Loh, ini bikinan manusia saja. Mungkin nggak ada suatu yang mustahil. Ada ada telinga, ada mendengar tidak ada telinga. Ini soal debunya masuk semua. Karena saya yang manap terus. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada yang sekalian seperti itu. Dengan demikian, para ulama salaf mengatakan Amir Luha kama jahat bila kaifin. Jalankan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat Allah apa adanya tanpa menanyakan kaifa bagaimana. Dengan demikian Imam Syafi'i menegaskan nu'minu billah وعما جاء عن الله وعلى مراد الله ونؤمن بالرسول وعما جاء عن الرسول وعلى مراد الرسول Saya beriman kepada Allah dan apa saja yang datang dari Allah dengan cara yang telah dimaksudkan diinginkan oleh Allah tentang ayat-ayat sifat dan kami beriman kepada Rasul dan apa saja yang datang dari Rasul dan dengan apa saja yang diinginkan Rasulullah. Kalau orang Rasul mengatakan yanzilu rabbuna, Tuhan kita turun, ya udah turun. <clears throat> Rasul nggak menginginkan lain. Kalau Rasulullah menginginkan lain, pasti disebutkan yang turun rahmatnya, yang turun apanya, Allah Rasul menjelaskan wajah rabbuka Allah mengatakan wajah rabbuka Allah datang sudah Allah menghendaki kalimat datang menginginkan datang sudah tetapkan apa adanya itu nama makna iman salafus soleh dari kalangan a'immatul madahib tentang ayat-ayat sifat dan hadis-hadis tentang sifat Allah dan dengan demikian ahli sunnah wal jamaah saya uh, tegaskan lagi seperti yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, antum lihat di halaman 16 dari kitabnya di antara cara beragama ahli sunnah bahwa mereka mengutamakan firman Allah di atas ucapan manusia. Mendahulukan petunjuk Nabi Muhammad di atas petunjuk siapapun dan mengikuti jejak beliau baik secara batin maupun lahir tidak seperti orang-orang sufi ambil Rasulullah kulitnya isinya dibikin sendiri. Makanya ada Islam kulit, Islam syariat ngikutin Rasulullah. Nah ada Islam isi udah bikin sendiri. Soal kulit bisa durian isinya bisa terong lucu. Ini diisi sendiri kok. Tidak Nah selanjutnya dasar tambahan akidah adalah fitrah yang bersih. <clears throat> ya ikhwan, Masya Allah. Fitrah tidak bisa dibohongi. Menunjukkan adanya Tuhan. Lihat aja Pak, orang ateisme. Seandainya antum jatuhkan dari tingkat 15, dia bakar teriak, tolong. Siapa yang dimintai tolong? Apa mbaknya yang di kuburan? Gak bisa menyelamatkan patungnya tidak, ada zat yang maha besar bisa menolong saya. Itu. Ya, juga Anggur lihat di kanan kiri kita bagaimana orang Tuhannya dikabulkan. itu. Maka Allah katakan fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah. la ada perubahan. <clears throat> Ibnu Katsir mengatakan hadapkanlah wajahmu dan tetaplah di atas agama yang Allah syariatkan untukmu berupa agama hanif yaitu agama Nabi Ibrahim dialah yang menunjukkanmu dan menyempurnakan petunjuk atasmu hingga puncak kesempurnaan dan kamu harus tetap konsisten di atas fitrahmu yang bersih yang Allah fitrahkan kepada setiap makhluk karena Allah telah memberikan pada setiap makhluk fitrah untuk mengenalnya. Ya contoh saja ada pernah badui badui mau menyembah Tuhannya biasanya bawa saja di pekarangan. Dari jauh Tuhannya dikencingi serigala. Lu marah. Kurang ajar Tuhan. Dikencingi serigala, dikejar. Sampai capek nggak ketangkap. Akhirnya dia mikir, iya ya. Tuhan menyelamatkan dirinya dari kencing nggak bisa, apalagi menyelamatkan saya. Nah, udah deh, saya dari Tuhan yang bisa menyelamatkan. Intro. Bagaimana Anda menyembah Tuhan yang bila diletakkan di dinding berupa salib kalau dicet gerejanya bisa pindah nggak salib? pindah aja nggak bisa, apalagi menciptakan. Pernah saya masuk ke Candi Prambanan ada Tuhan di dalamnya namanya Tuhan Trimurti yang mukanya tiga, ya. Lihat dari mana aja bisa. Itu kepalanya ditaiin burung banyak sekali ya Allah Tuhan kasih. Sudah bayangkan menghindar dari kotoran burung nggak bisa, minggir kayak gitu kita aja bisa boleh. Antum sembah. Men menghindar dari mara bahaya kotoran burung aja nggak bisa. Dan juga kemarin kita bahas di sini lihat Tuhan yang disembah Namrud menyelamatkan temennya di depan 5 meter aja nggak bisa. Apalagi penyembahnya yang jaraknya 5 kilo, 10 kilo nggak tahu di mana. Beda Allah wa ma'akum sehingga dialognya Nabi Musa, Nabi Ibrahim gampang. Is'ad fas'aluhum ingkar yang tipun Tanya sama dia. Kalau dia bisa bicara, masa temannya sekian banyak dikeperukin nggak tahu? Minimal teriak-teriak tolong, tolong gitu kan? Itu temennya hancur, tolong, tolong gitu kan? Antum dengar kan? Itu Pernah dengar nggak Tuhan kamu teriak-teriak tolong-tolong karena tuannya dianjurin? <clears throat> Akhirnya mereka menundukkan kepalanya. Kemudian setelah itu mengingkari dirinya masing-masing. Lalu Namrud keluar keakuan egonya. Udah, Ibrahim jangan <laughs> ngeyel. Udah, bakar dia. Bakar akhirnya dibakar. Allah ya, ini akhirnya Allah katakan qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Makanya kata Syekhul Islam Anda lihat halaman 18 Fitrah hati mengakui Allah dengan penuh kebenaran dan ketundukan kepadanya tetapi terkadang fitrah tersebut tercemar dengan suatu yang merusaknya sebab mengenali kebenaran menuntut untuk mencintainya dan mengenali kebahagiaan mengharuskan untuk membencinya dan secara fitrah manusia mencintai kebenaran dan membenci kebatilan, namun terkadang tercemar oleh sesuatu yang merusaknya, bisa berbentuk syubhat yang menghalangi untuk menerima kebenaran atau berupa syahwat yang menghalangi untuk mengikuti kebenaran. Nah, Pak. Yang menghalangi mengenal subhat, yang menghalangi untuk mengamalkan syahwat. Makanya subhat itu yang dikrokoti pola pikirnya, kalau syahwat yang dirusak pola tingkah lakunya. Makanya orang itu kalau sudah mengikuti subahat yang rusak pola pikirnya. Contoh, Ulil Absur itu bukan nggak tahu kalau yang benar agama Islam. Bukan nggak tahu. Cuman karena otaknya penuh dengan subhat. Nah, ngomongnya ngaco. Nah orang kalau di, di, di, dikuasai syahwat bukan nggak tahu pak pelaku zina itu zina haram. Tapi dikuasai syahwat, nah kelakuannya yang rusak. Dan kelakuan yang rusak ini ongkos hidup itu besar. Pak, apa saja ongkos kelakuan itu berat. Politik, ongkos kelakuannya kan yang berat. Sekarang kalau kita lihat koruptor itu kan ongkos kelakuan politik. Kelakuan yang bikin rusak pendidikan kelakuan. Sehingga perut ini pokoknya habis semua. Makanya obatnya watawal sawil hakti untuk menggeser subahat, watawal sawil sobri untuk menggusur syahwat. Dan ini penyakit agama. Dan fitrah itu biasanya ditarik itu contoh, Pak. Antum kalau datang sama orang yang lagi judi, Pak, judi ini bagus atau enggak? Semua ngomong di hati nuraninya, enggak bagus. Buktinya sembunyi-sembunyi. Iya, sembunyi tahu kalau judi itu enggak bagus, fitrah dia, makanya sembunyi. Itu. Sembunyi zina juga ada yang zina di tengah jalan sembunyi dia tahu nggak benar fitrah cuman kadang-kadang hilang itu fitrah karena dikuasai subhat atau syahwat ada dua-duanya makanya Allah katakan dalam hadis qudsi halaman 19 wa inni khalaqtu ibadi khulafa'a kullahum saya ciptakan hambaku semuanya adalah hadis wa innahu atadhum syayatin kemudian digoda oleh setan fajtalathum an dinihim diseret ditarik dari agamanya sehingga keluar ke kepada kekufuran, kebid'ahan, kefasikan, diseret. Wa harramat alaihim ma ahlaltu sehingga yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Wa amartuhum an yushiku bi sehingga setan itu memerintahkan dia untuk syirik kepadaku malam kunzil di sultan makanya Pak orang rusak itu karena dua faktor lingkungan sama setan <clears throat> lingkungan ada tiga lingkungan rumah lingkungan sekolah lingkungan masyarakat dalamnya lingkungan kullu marudin jumlah dua fitrah fa'abawahu nah, lingkungan nah yang kedua setan ini sehingga dua-duanya hancur lingkungan. Maka antum perhatikan kenapa orang yang membunuh 100 orang dinasihatin ulama suruh pindah dari tempatnya. Karena selama ini yang merusak fitrah dia sehingga tega membunuh sampai 100 orang, lingkungannya yang rusak, pergilah ke tempat yang di sana orang-orang beribadah kepada Allah. Maka lingkungan Makanya membentuk lingkungan yang bagus itu penting. Lingkungan sekolah disterilkan, lingkungan masjid disterilkan ya nah sekarang prinsip prinsip dasar mempelajari ani apa namanya akidah ini kayaknya kalau kita pelajari detail satu tahun karena saya kaji ini satu tahun malah kurang dengan satu kali pertemuan seminggu ya, saya enggak ini untuk baca aja langsung kita masuk ke wajib mempelajari akidah hukum mempelajari akidah Islam sebetulnya ini kemarin saya ingin jelaskan di istiqomah kemarin alhamdulillah Pak ada Isa masih ada makanya jenong prom saya ini ya Maksud saya kita menemukan dasar-dasar memprinsip di sini prinsip ya. Tapi insya Allah semua ada hikmahnya. Nah ini antum baca jadi prinsip umum akidah Islam. Sumber akidah Islam <clears throat> berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Seluruh keputusan Al-Quran dan Sunnah Sofiyah menjadi ajaran syariat yang wajib bagi kaum muslimin menerima secara bulat Pedoman untuk memahami Al-Quran dan Sunnah adalah nas-nas agama dan pemahaman salafus soleh. Hanya Quran dipahami dengan Quran, Quran dengan Sunnah, Quran dengan sahabat, ucapan sahabat, dan ini dari bahasa Arab. Ya, Allah telah memberikan nikmat besar kepada umat Islam dan tidak dibenarkan menambahi atau mengurangi ajaran Islam dengan dalil bid'ah hasanah dengan dalil bid'ah hasanah karena setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah setiap perkara bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan berbalas neraka ini prinsip setiap muslim wajib patuh kepada agama kepada Allah dan Rasulnya secara lahir batin tidak boleh melawan dengan keputusan Allah, keputusan Al-Quran dan Sunnah dengan kias, perasaan, kasar, hasil mimpi, transisi budaya dan pendapat para panutan. tidak Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Maksudnya, wahai orang yang beriman, jangan kamu melancangin Allah Rasulnya. Akal sehat senantiasa seirama dengan nas-nas agama yang sahih dan tidak ada pertentangan antara keduanya. Gak mungkin karena nas dengan nas yang sahih nggak mungkin ada pertentangan. Akal juga sama. Kalau ada pertentangan, caranya bagaimana? Kita dahulukan nas, kita akhirkan akal. Karena kebenaran wahyu absolut, kebenaran akal relatif. Sehingga kita dahulukan yang absolut. Sementara yang baru nebak-nebak kira-kira dan beda-beda, kita akhirkan. Makanya Rasulullah itu diberikan oleh Allah satu panduan wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu duha. Karena manusia itu kalau bicara atas dasar agama itu kalau nggak wahyu nafsu. Siapa yang bicara atas dasar wahyu dapat petunjuk, siapa yang bicara atas dasar nafsu dapat kesesatan. Gak mungkin dua-duanya. Kalau nggak nafsu wahyu, kalau nggak wahyu nafsu kalau ada nas pertentangan, imma kita kurang bisa memadukan atau salah satunya sudah dinasab atau salah satunya baik, nggak mungkin dua-duanya kuat. nggak bisa dipertahankan. Contoh hadis tentang masalah kaidahnya eh, kalau masalah akidah ya ada hadis di mana dari Abu Hurairah, Allah itu menciptakan makhluk dari kuda. Setelah kuda diciptakan gerak kenceng, keringetan dari keringat itulah Allah menciptakan alam masuk manusia dan seluruh jin. Hadis palsu. nggak usah dipertentangkan. Ya. Contoh lagi ada makhluk bergentayangan riwayat dari Ibnu uh, Ibnu Abbas ketika mayit umur 40 hari sebelumnya bergentayangan mundar-mandir ke rumahnya. Kalau melihat keluarganya baca zikir, baca Quran senang balik. Kalau tidak maka sedih. Hadis palsu. Gak usah dipertentangkan dengan hadis di mana letak rohnya orang mukmin di illiyin, orang orang-orang kafir di sijin. Sudah bilang. Atau dalam masalah fikih ya banyak hadis-hadis yang nampak pertentangan tapi setelah kita kumpulkan nggak ada pertentangan. Contoh masalah menyentuh kemaluan. Rasul mengatakan man mastadzakaru falyatawadda falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluan yang tidak wudu. Rasul mengatakan di dalam lafaz lain hadis Muawiyah ya bukan Muawiyah bin Abi Sufyan ya Rasulullah SAW mengatakan Ya Rasulullah ketika saya sholat garuk-garuk menyentuh Itu seperti menyentuh bagian badan kamu yang lainnya Gak apa-apa Kita kumpulkan yang dimaksud man sengaja membangkitkan syahwat Kalau yang tadi tidak sengaja garuk-garuk kan Ya jelaslah Kalau sekarang orang mau e, mau sholat pegang pegang kemauan sengaja untuk memberikan syahwat. Nggak patut. Intinya syahwat, Pak. Mak mak mak makanya termasuk juga memegang perempuan, batal atau nggak batal. Itu masalahnya. Kita ini mau menghadap Allah, masuk sholat, nggak patut barang-barang seperti itu. Makanya kalau nggak syahwat nggak apa-apa. Rasul mencium istrinya mau sholat nggak wudhu, nah clear kan? Sementara di dalam e, lafaz lain batal maksudnya kalau syahwat batal kalau enggak makanya ciuman itu ada dua ciuman rahmat sama ciuman syahwat sehingga ada orang yang tua datang ya Rasulullah saya puasa nyium istri boleh yang baru datang lagi ya Rasulullah saya puasa nyium istri jangan loh tadi boleh <laughs> kenapa ini muda anaknya kata Rasulullah fa inna syekh aqwa ya liirbi jadi kuat menahan syahwatnya kecuali kakek-kakek sebesia minumnya darah kobra nah itu lain ini intinya aqwa liirbi seluruh perselisihan dan masalah agama wajib dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafus soleh. Kenapa Pak? Kalau Quran ini dibiarkan menurut pemahaman manusia liar, makanya Al-Quran itu tidak pernah salah. Dan hadis Rasul yang sahih juga tidak pernah salah. Tapi kenapa banyak orang yang salah? Sebab semua mengklaim dasar saya Quran Sunnah. Yang salah bukan Qurannya, hadisnya, yang salah pemahamannya. Gitu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, "Kam min a'imin qawlan sahihan fa min al-fahm saqim." Berapa banyak orang yang mencela pendapat yang baik asal muasalnya salah paham. itu aja. Enggak lebih. Salah paham. Tidak seorang pun hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW boleh keluar dari Islam. Alasannya saya sudah makhum saat ini hakikat. Nah, kamu kan baru syariat, udah boleh. Sehingga biar mereka bagi menjadi enam. Dikir syariat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Tingkat lagi dikit tarekat La ilaha illallah La ilaha illallah Sampai timbul-timbul La ilaha illallah Cerdas, ilfaq, cerdas. Ada yang jogetan. Ya betul, kayak jogetan. Cerdas, ilfaq, Makanya sufi itu betul, sumpah pikiran. Biar hilang tuh sumpahnya. Sufi, sumpah pikiran. Ngapain kalau nggak sumpah tengah tengal? Capek, tau Capek. Iya. Ya. Kemudian meningkat lagi dikir hakikat makrifat waibul waib waib. Ya udah hilang. Makanya dikirnya kagak pakai suara. Dan akhirnya apa? Udah sampai fana. Fana itu hilang. <clears throat> Sehingga ketika fana saya pergi meninggalkan diri saya untuk menemui Tuhan saya. Nah proses fana ini kena namanya jadab. Jadab itu apa? Gendeng terhormat. Nah nanti balik lagi sadar, nah jadi wali. Karena memiliki berbagai macam ilmu-ilmu yang aneh, yaitu ilmu laduni, yaitu ilmu yang pinter sendiri tanpa belajar. Jadi ingin apal Sahih Bukhari tinggal tempelin Sahih Bukhari bila terus terus Sehingga menurut Pranggo Warsito kalau orang sudah sampai pada tingkatan makrifat, maka akan diberikan linui perusak jero lingkaran, perusak turungi minara. Perusak jero lingkaran tahu sesuatu yang dibungkus dan tahu sebelum diberitahu. <clears throat> Itu kondisinya. Selanjutnya juga seorang muslim wajib berpegang teguh dan komitmen terhadap ketentuan syariat dalam menetapkan istilah-istilah akidah. Contoh kita buat istilah ilahiyah, filsafat itu hilangkan. Istilah-istilah yang tidak syar'i hilangkan. <clears throat> Contoh <clears throat> pacaran islami nggak ada nggak ada istilah itu ada lagi <clears throat> eh, sajen itu sodakosili sini sajen ya. Yang lebih lagi eh, demokrasi eh, apa namanya eh, Islam, nggak ada demokrasi Islam. <clears throat> Sama aja betah nggak ada yang hasanah. Namanya aja sesat, masa ada yang baik? Sesat yang baik ada. Makanya orang-orang yang menyampaikan <clears throat> materi tentang bid'ah hasanah itu pusing sendiri. E, eh, Bapak Ibu sekalian, mari kita pelajari malam hari ini bid'ah hasanah. Apa itu bid'ah hasanah? Yaitu sesat tapi baik. Dan semoga kita semua nanti <clears throat> menjadi orang-orang tersesat tapi baik. <clears throat> Dan orang-orang baik tapi tersesat. Dan kita juga harus rajin mengamalkan perkara-perkara baik, tapi sesat. Ya, dan kita tidak usah segan-segan untuk menjadi orang-orang sesat, tapi baik Bapak Ibu sekalian. Tahlilan itu sesat yang baik. Maulidan sesat yang baik, bagus. Ini bingung, anak SD itu bingung belajar bahasa Indonesia. Jadi istilah yang yang jelas, gak ada istilah abu-abu. Islam, iman, ihsan, mukminun mutakin yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Baik secara implisit maupun eksplisit, eksplisit maupun implisit seperti ahli sunnah. Walaupun secara eksplisit gak ada, tapi implisit ahli sunnah wal jamaah diambil dari mana? Alaikum bisunnati. sunnati. Orang yang memegang sunnah namanya ahli sunnah wal jamaah wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Sudah, menjadilah ahli sunnah wal jamaah. Ini anak-anak yang ramai banget. Ini perlu dikendalikan. <clears throat> Belum selesai <clears throat> ya. Masalah akidah termasuk perkara wajib sehingga menyeluruh sikap pasrah dan yakin. Jadi masalah gaib jangan diakal-akali. Contoh seksa kubur. Saya bolak-balik bongkar kuburan nggak pernah keting dapatin pentungnya malaikat ketinggalan. Ngapain dia cari-cari pentung? <clears throat> ada lagi, Pak, saya bongkar bolak-balik kubur nggak pernah kan ada tanda Mas, ini perkara gaib. Kita hanya dituntut pasrah alladzina yu'minuna bil ghaib. Enggak usah ente nyalam kubur. Sekarang tidur aja, Antum bisa tidur satu bantal Mimpinya beda-beda Ayo coba akalin itu Mimpi satu kamar Satu bantal Yang satunya umroh Yang satunya digebukin security Iya satu bantal Makanya nggak usah diakan juga gimana Kalau ada orang soleh dikubur sama orang fasik Ngapain ngurusin itu? Bukan urusan nanti, urusan Allah. Aku ah, urusan antum iman kepada yang Makanya caranya ada dalil bicara nggak ada stok. Itu tidak boleh memperdebatkan dan mempertentangkan masalah agama yang sifatnya Allah itu tadi. Allah kalau mata kayak apa ya matanya? Telinga eh, mendengar kayak apa? Surga nggak usah. Tidak boleh menafsirkan nas agama tanpa kaidah atau membuat takwil batin atau mengalihkan makna lahir kepada makna batin tanpa didukung dalil syar'i yang akurat yang bersumber dari nas-nas agama. Ya. Rasulullah bersifat maksum dari kesalahan dan kekeliruan dalam menyampaikan risalah. Sementara umat Islam secara umum tidak mungkin sepakat di atas kesesatan. Namun secara berorang berorang bisa jadi salah. Ya, tapi secara umum sepakat salah tidak mungkin. Di antara konsekuensi akidah Islam adalah wajib menerapkan seluruh hukum Allah Sehingga mengamalkan selain hukum Allah berarti merusak kesempurnaan akidah Bahkan keabsahan akidah Bila tidak berhukum dengan hukum Allah yang dibarengi dengan sikap pelecehan Penghinaan dan berkeyakinan bahwa hukum selain Allah lebih maslahat dan lebih manfaat buat manusia atau memulihkan menerapkan selain hukum Allah termasuk ukur akbar Adapun berhukum dengan selain hukum Allah di depan di dalam kasus tertentu karena dorongan hawa nafsu, rakus dunia, cinta jabatan atau rayuan syahwat, tetapi masih ada keyakinan bahwa hal itu suatu pelanggaran, sementara ia tetap berpegang teguh dengan syariat Allah adalah urusan lain maka demikian itu termasuk kufur aswar ya cukup nah ada pun kaidah yang prinsip khusus akidah Islam ini rincian dari tadi 14 sekarang terakhir buku mempelajari akidah Islam wajib. Bahkan singkat saja saya sampaikan dari dalil di sini pernyataan Imam Ibnu Atiyah yang juga disebutkan di dalam kitab At-Tanwir wa Tahrir tafsir beliau dinukil juga oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya para ulama Islam dan ahli sunnah sepakat takrif dalam masalah akidah adalah haram. Saya ulangi, Takrib dalam masalah akidah itu haram, wajib. Umat Islam mempelajari rukun Islam, rukun iman, usuluddin, hal-hal yang dimana secara dasar kita tidak mungkin tidak dalam beragama harus mengetahui itu. Gak boleh kita gak mempelajari itu. Karena Allah sendiri mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, kewajiban dakwah juga begitu. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله dakwah ikhwan maaf di antara kita kadang-kadang Islam untuk diri kita persis seperti orang sufi baik sendiri orang lain kan diri mau nggak baik itu urusan sekian nggak benar pak tolong diperhatikan Dunia ini tidak hanya butuh soleh, tapi muslim. Soleh itu kan baik, muslim memperbaiki. Makanya ketika Zainab mengatakan bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, anu wa bina Mungkin nggak kita dihancurkan sementara masih ada orang yang soleh. Naam, idza kasurat khabas. Iya, kalau kejahatan merajalela. Kenapa? Hanya orang baik nggak ada yang perbaiki. Hancur. Karena ada suatu kaidah idza qalla mungkin kasurat munkar. Kalau yang mengingkari sedikit, kemungkaran banyak. Kalau memung yang mengingkari banyak, kemungkaran mengecil. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ini dalil mendakwahkan akidah itu utama dan pertama. Bahkan Rasulullah ketika mengutus Mu'ad, innaka satati qauma ahli kitab. Kamu akan mendatangi kaum ahli kitab. Ya, yang pertama kali apa? Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Dakwahkan dia kepada syahadat la ilaha illallah. Dalam lafaz lain, ayyuwahidullah mentauhidkan Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Maksudnya ibadah dan ibadah itu tauhid. Dan bahkan katanya Ibnu Abbas semua kalimat ibadah di dalam Al-Qur'an maksudnya adalah tauhid. Sehingga dikatakan oleh Syekh Fauzan ayat ul hadhihi sabili tadi menunjukkan urgensi mempelajari akidah Islam dan berdakwah kepadanya karena para penganut Rasul adalah mereka yang senantiasa mengakui beliau dalam dua sifat mengikuti beliau dalam dua sifat apa mempelajari akidah mengajak kepadanya Kata beliau, sehingga siapapun yang tidak mempelajari akidah, tidak mengajak kepadanya, bukan termasuk pengikut Rasul. Bukan pengikut Rasul yang sejati, meskipun ia menisbatkan dan mengklaim dirinya termasuk pengikutnya. Karena Rasul Allah mengatakan, "Qul hadini sabili ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani." Tanda-tanda pengikut Rasul yang sejati apa? Dua mempelajari akidah, mengajak mendakwahkan akidah tersebut. Siapa yang tidak memenuhi dua kriteria itu tidak patut untuk mengklaim sebagai pengikut Rasul sejati. Saya kira itu cukup. Nah, ada pun karakteristik akidah Islam. Di sini ada akidah paling otentik, akidah universal, muatan akidah itu sifatnya gaib, akidah Islam jelas dan gamblang ini antum bisa baca di kitab keutamaan akidah Islam satu menentukan keabsahan amal soleh karena batal sholat bisa diulangi batal akidah murtad meraih bahagia dunia akhirat jelas man amila solihan min dzakarin aw unsa mu'min ya yang mesti menjamin kemakmuran bangsa. Ya, walau anna ahlal qura amanu wa taqau. Maka nah, itu, La fatahna alaihim barakatim minas sama. Iman takwa itu adalah pengejawantahan hasil refleksi akidah yang sahihah sehingga membentuk pribadi yang iman dan bertakwa. Iman dalamnya, takwa realisasi di dalam tataran realitanya kekuasaan mapan dan stabil. Makanya ikhwan dia eh, negara itu kalau dikuasai oleh orang-orang yang beriman, bertakwa, masya Allah, barokah. Berbeda dengan dikuasai orang fajir, orang tidak beragama, tidak beriman, susah, hewan aja ngeluh, apalagi manusia. Meraih kejayaan umat. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. ولكن المنافقين لا يعلمون ya'lamun Maka ju'ila as-sighar dillatu was kata Rasul dijadikan kehinaan dan kerendahan ala man khalafa amri yang menentang perintahku yaitu apa? Akidah Islam. Melepas belenggu perbudakan. Sekarang Anda hanya menjadi budak Allah, tidak pernah kenal diperbudak oleh manusia makhluk. Ikutin akidah. Kalau enggak, anda menjadi budak keris, ada yang jadi budak ini pak, cincinnya sendiri. Tapi ini bukan jimat ya. Ya tenang aja. Ada yang diperbudak oleh masa Allah. Kerisnya yang nggak dimandiin malam Jumat lagi, bingungnya setengah mati. Lupa mandiin pak, diperbudak oleh kerisnya, oleh jimatnya, oleh kuburannya, oleh walinya, disuruh ngirim ini ngirim itu. Apa nggak anda diperbudak? Kalau kita berakidah tidak hanya Allah Makanya di itu Nabi Yusuf memberikan suatu dialog tauhid kepada teman di penjaranya. Aarbabum mutafarriqun Aarbabum mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar Apakah Tuhan-Tuhan yang mencar-mencar banyak itu lebih baik daripada Al-Wahid Al-Qahar? Makanya Allah mengumpamakan orang yang punya Tuhan banyak dengan Tuhan satu seperti budak milik satu majikan yang baik tauhid dengan satu budak milik banyak majikan yang jelek lagi akhlaknya. Ya. Jadi jelas berbeda. Bentuk jiwa stabil, istiqomah. Biarpun ujian menerpa, orang yang sudah akidahnya bagus, masya Allah tahan akidah tentang takdir yang bagus dan yang lain membentuk jiwa stabil. Nah, keunggulan penganut akidah golongan paling selamat pasti ya. Tidak ada golongan paling selamat kecuali pemilik akidah Islam. Menjadi umat terbaik untuk khairu umatin terjadinya apa? Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bukan jauhlah. Kurus enggak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar Paling tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Orang yang akidahnya bagus pak, masya Allah sama Al-Quran itu udah siap. Enggak ada ngeyel kan? Pokoknya kalau sudah kalau Allah kalau Rasul titik. Setia meniti manhas salafus salih. Ciri akidah Islam. Selanjutnya juga beramar ma'ruf nahi munkar di atas ketegasan dan kesatuan nanti ketegasan dan kasih sayang, tegas dalam menyatakan halal haram, syirik tauhid, sunnah bid'ah, tapi dengan cara yang lembut. Ini penting. Ya. Kan tegas nggak harus keras. Sampai contoh aja, aku punya teman masih ahli bid'ah, suka tali dan jika Dikandangkan mas, eh, tahlilan itu bid'ah ambil jilbab sana. Tapi ya kalau antum belum ngaji seperti ini juga susah dipahamkan. Jadi kalau antum mau ngaji insya Allah, udah deh nanti anak kasih buku. Terus antum mau bisa datang? Ya maaf, kalau ini nggak bisa datang. Insya Allah kalau antum undang makan lain kali datang. kan enak, nggak korupsi apa-apa kan? Kadang-kadang kita di diundang hal-hal yang sifatnya begitu, nolaknya riko banget nggak enak sama kenapa nggak enak sama Allah gitu loh pak aduh mas saya nggak enak sama Rasulullah deh ya. kalau datang nanti gimana ya saya sama Rasul nanti gitu nggak enaknya sama RT sama RW sama akhirnya pak enak terus sama Allah usah kadang-kadang datang tapi nggak baca giliran dikit ngantuk tidur pura-pura supaya enggak ngikutin bacaannya. Tapi makanan melek. Tuh, nanti peserta tahlilan ini orang kurang ajar giliran zikir tidur aja giliran makanan melek keluar seratus rakus munah munah rakus nah itu kan kena itu mengikat loyalitas dia itu sebenarnya kita Cinta karena Allah, benci karena Allah, nggak ada lain. Ya. Bersikap bijaksana. Ya. Bijaksana itu insaf, mengedepankan keadilan dan kebenaran menjadi umat pertengahan. Nah, ini umat pertengahan karena di dalam mengimani wujud Allah, mengimani sifat-sifat Allah ini sudah saja termasuk sikap kepada ulama, umaroh masalah karoma dan kebutuhan jasmani rohani. Nah, eh, selanjutnya penjelasan tentang dua kalimat syahadat, tentang hukum iman, ya, kemudian tentang hakikat ibadah. Lalu di sini kita jelaskan juga walawal barok, kemudian kita jelaskan juga parasit akidah dan yang terakhir penghalang menerima kebenaran akidah Islam. Ada 10 nanti penghalang-penghalang itulah yang menyebabkan orang-orang itu menolak akidah ini dan itu kita bisa baca dan nanti kita samakan di realita benar nggak Ya. Di antara paling dominan adalah taasuk terhadap tokoh dan peninggalan nenek moyang. Yang selanjutnya jatuh, mengikuti hawa nafsu, teman yang jelek, menjibirkan orang-orang yang membawa akidah yang benar sulit. Makanya sombong itu menolak kebenaran, merendahkan orang sulit untuk mendapatkan. Insya Allah saya kira itu dan tidak perlu ada tanya jawab ya karena anak sudah capek. Dan karena nggak ada yang ditanya maka nggak perlu dijawab. Subhanallahumma hamdika, syalla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.